Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana para ulama salafun salih mereka begitu hirs menjaga waktu mereka. Mereka begitu semangat dalam menuntut ilmu. Iya. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah loh. Banyak di dalam Al-Qur'an. Dari segi waktu bersumpah dengan al-fajr, bersumpah dengan duha, bersumpah dengan al-asr, bersumpah dengan nahar wal lail. Ini menunjukkan apa? Pentingnya akan waktu, zaman. Ya. Maka kedudukan seseorang itu di akhirat yaitu bagaimana itu seseorang engkau beramal di dunia ini, memanfaatkan waktu kalian detik demi detik di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fi din azan Allah iyyakum. Ya. Jadi jaga waktu kita. Manfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di nomor hadis 2664 Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mu'min al-qawi khairu wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وفي رواية, وفي رواية ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا وكذا ولكن كل قدر الله وما فعل فإن لو تفته عمل الشيطان كتب اليوم صار مؤمن yang itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Ya. Wa fi kulli khair dan pada setiap kebaikan. Dan semangatlah kalian terhadap apa-apa yang bermanfaat untuk engkau. Wasta'in billah dan meminta mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala wala ta'jaz. Jangan engkau lemah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi Iya. Jika engkau ditimpa sesuatu maka jangan engkau mengatakan seandainya saya melakukan ini dan ini dan ini. Iya. Akan tetapi ucapkan apa? Qadarullah wa masyafa'al. Iya. Karena kata lau ini akan membuka apa? Perbuatan perbuatan syaitan. Iya. الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة الواسعة وأسكنه فسيح جناته من شاره حدثيني كتب ليه والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والكريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على العذاب في كل ذلك والاحتمال المشاق في ذات الله وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليه ونحو ذلك كتب beliau, يعني dimaksudkan dengan kekuatan di sini yaitu tekad jiwa yang kuat. Itu dan wa karihatu fi umuril akhirah. Eh, dan semangat di dalam perkara akhirat dan orang yang bersifat dengan ini otomatis lebih banyak berani di dalam melawan musuh iya lebih banyak berani apa melawan musuh di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala paling cepat untuk khuruj ilai keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala pergi untuk mencarinya dan Orang yang kuat, mukmin yang kuat itu lebih dahsyat. Iya. Kuat azimahnya. Tekadnya bulat di dalam amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar pasti apa? Bukan enak-enak saja. Kalau mau tenang, mau adem-adem ayam, tolak ilmi, habis itu pulang ke rumah, selesai. Tapi kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar siap-siap apa? Kata beliau apa? Wasabur ala adza fi kulli dhalik. Bersabar terhadap segala sesuatu. Iya. Fi kulli dhalik. Dari hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala harus bersabar. Amar ma'ruf nahi mungkar harus bersabar. Iya. Tidak gampang. Ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia al-ihtimal masyaq. Kuat menanggung keletihan, kepayahan karena zat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi as-salah. Dan orang yang kuat, mukmin yang kuat itu sangat cinta, sangat ingin salat, puasa, zikir-zikir dan seluruh ibadah-ibadah dan sangat semangat untuk mencari hal tersebut dalam ketaatan, beribadah iya. dan menjaga ibadah tersebut iya. dan yang semisalnya dan yang lainnya iya. kemudian ini pada setiap kebaikan otomatis orang yang mu'min, yang kuat itu lebih baik dibanding yang yang lemah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz." Ya. Di sini wala ta'jiz dengan dikasrah jimnya wa hukiya fathuhuma jami'a dan boleh juga apa di fathah wala ta'jaz bisa dibaca dua ya bisa dibaca wala ta'jaz dengan dua-duanya di fathah atau dengan dikasrah wala ta wala ta'jiz Taib. jangan kau lemah maksudnya di sini adalah kata beliau والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة kata beliau maka sangat ingin mengharap pada apa-apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Dan jangan lemah. Ya, jangan jangan lemah. Jangan malas dari mencari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas. Ini ciri-ciri mukmin yang yang kuat. Dia dari satu ketaatan demi ketaatan semangat. Tidak malas karena ketaatan itu banyak. Ya. Tayyib, wala an talabil i'ana dan ini jangan lupa. Yang namanya seseorang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena fisik dia, bukan karena dia, bahkan kadang seseorang yang banyak ketaatannya bisa tum, bisa timbul ini masing-masing introspeksi diri ya. Rasa ujub, bangga diri. Saya masih lebih baik dibanding si ini. Kenapa ini tidur-tidur terus saja? Ini banyak menimpa kadang di talabul ilm. Iya. Oleh karena itu apa? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal. Sertai Allah Subhanahu wa taala setiap mau berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tidak bangga, tidak ujub. Ini karena saya. Ini karena kesehatan saya. Tidak. Iya, ini semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini digandingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting ini wahai jamaah. Ya. fi din azani Allah wa Taib. Kemudian di antara sebab-sebab para ulama terdahulu mereka itu jenius, cerdas, cemerlang otaknya, encer otaknya, iya. Itu karena mereka menjaga umur-umur mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka sebelum jadi ulama, menuntut ilmu, mereka menjaga waktu mereka. Mereka tidak sia-siakan. Iya, manfaatkan semaksimal mungkin karena setiap manusia itu diberikan investasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama 24 jam. Sisa bagaimana seseorang itu memanfaatkan dengan baik. di atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penting yang sekarang di marhalanya talabul ilmu untuk ilmu, baca sirahnya para ulama. Ulama-ulama besar, mulai dari sahabat, ulamanya para sahabat, iya, tabi'in, tabi'in, tabi'in kemudian zaman setelahnya. Iya. Bagaimana mereka hirs Semangatnya mereka menuntut ilmu. Bagaimana mereka memanfaatkan waktu demi waktu, memanfaatkan investasi waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak dibuang dengan sia-sianya. Begitu saja. Ya, kita kisahkan di sini. Banyak sekali nanti kisahnya insyaallah. Ya. Jadi ada tiga hal. Kenapa para ulama terdahulu, ulama salaf mulai dari kalangan para sahabat sampai sekarang mereka cerdas, jenius, cerdik, cemerlang, encer otaknya. Ada tiga hal. Yang pertama yang sudah sebutkan tadi, mereka menjaga umurnya di atas ketaatan dan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Tidak disia-siakan. Kemudian yang kedua, wasahibatin salihah. A'anatuhum ala ta'ati rabbihim. Berteman dengan orang-orang soleh. Kalau penuntut ilmu apa? Yang soleh. Jadi bisa lihat. Karena yang namanya mengetahui sifat, karakter, adab, akhlak, itu orang yang hidup bersama kita 24 jam. Kalau di rumah, wah, keluarga kita, istri, anak. Kalau di pondok, ah nih, teman sekamar. Iya. Itu kelihatan itu. Cari Orang-orang nomor satunya yang rajin ketaatan, cerdas, cemerlang, memanfaatkan waktunya, berteman dengan dia. Istilahnya kalau orang Makassar pun dapat raci-raci, nah. Iya. Dapat apa? Percikannya. Kita ikut apa istilahnya? Gelombangnya, semangat juga. Tapi kalau berteman dengan orang yang malas bermaksiat, ay dapat juga itu. Malas juga otomatis. Ada efek negatifnya itu. Iya. Tayyib. Barakallahu fiikum. Jadi sebagaimana menjaga waktu merupakan sebab seseorang itu bisa mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu yang banyak dan barakah. Iya, maka memilih juga tempat-tempat yang baik, yang bagus juga di dalam murojaah menuntut ilmu Iya. Itu sangat penting. Sangat penting ya. Iya. Yang terutama pertama memanfaatkan waktu kemudian memilih waktu, memilih tempat. Iya. Supaya umur ini tidak habis begitu saja. Tayyib. Jadi memilih tempat yang kadang sepi atau kosong dari hal-hal yang menyibukkan otak ini. Iya, ini merupakan sebab di dalam memanfaatkan waktu dan memberikan apa e, kesempurnaan semaksimal mungkin dari dari menghafal iya kemudian dari memahami apalagi kalau di zaman sekarang apa kadang ini android ya kalau di masih anak-anak muda ini labil, labil iya beda yang sudah kadang berumur kadang juga berumur terjatuh juga tapi yang lebih banyak labilnya itu anak-anak muda di dalam memanfaatkan teknologi yang ada Iya. Banyak lebih, lebih banyak maksiatnya atau minimal perbuatan sia-sianya dibanding ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu memanfaatkan hal-hal yang meningkatkan kemampuan dia di dalam talab ilmu. Tayyib. Uh, ah, Ibn, disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim uh, Afwan Disebutkan oleh Ibn Al-Jawzi Rahimahullah Ta'ala di dalam Sayyid Al-Khatir halaman 192 kata beliau wala yahmadu al-hifd bihadratil al-khudrah wa ala sya'ti an-nahr lanna dhalika yulhi maka tidak uh, terpuji hafalan itu bihadratil al-khudrah ya, kalau biasanya di kebun-kebun iya kadang memang ini ini kata beliau ya kadang di kebun itu biasa terlalaikan seseorang Tapi kadang juga ada yang biasa pas di situ, kadang ya. Tapi kalau beliau ini banyak terlalaikan apalagi kalau di air terjun. Iya, mau di situ menghafal bisa. Iya, kalau di kebun-kebun mungkin banyak buah-buahan pemandangan. Iya. Jadi kadang terlalaikan. Tayyib. Kemudian di Sya'atin Nahar di pinggir sungai dikarenakan hal tersebut apa? Yulhi membuat lalai. Iya, barakallahu fiikum. Kemudian yang terakhir, barang siapa yang menjaga waktunya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan pada dia, maka akan diberkahi amalannya. Diberkahi amalannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala mengatakan di dalam uh, Al-Wabil As-Sayyib halaman 77. Kata beliau, وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وأقدامه وكتابه أمر عجيب فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمع في جمع وأكثر kata beliau sungguh saya telah menyaksikan kekuatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam beli, uh, sunnah-sunnahnya beliau ya, amalan-amalan sunnahnya Ibnu Taimiyah Iya. Kemudian ucapannya beliau, kemudian apa yang beliau persembahkan, Kemudian kitab-kitabnya beliau Amrun Ajibah, perkara yang sangat ajaib. Beliau itu kalau menulis suatu karangan, beliau menulisnya itu sehari. Iya. Itu sebanding kalau orang menyalin ulang, menyalin ulang itu membutuhkan satu pekan. Satu Jumat atau bahkan lebih. Masya Allah. Ini menunjukkan beliau memanfaatkan waktu. Padahal beliau dari segi dari segi ibadah, sunnah-sunnahnya, zikirnya, iya, mengarangnya banyak sekali. Tapi begitu beliau fokus memanfaatkan waktu dahsyat. Dalam sehari beliau menulis, mengarang. Kalau seumpamanya ada seseorang yang nulis lagi, ya kalau zaman sekarang kan fotokopi mesin cepat. Dulu ada mesin fotokopi? Enggak ada sama sekali. Dulunya orang kalau fotokopi kitab itu disaling disalin ulang dari awal sampai akhir. Lama, sangat lama. Jadi kalau ada yang mau nasih, iya, kitabnya yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang beliau itu ngarang, ini mengarang loh. Mengarang cuma sehari. Iya, sedangkan orang yang nyalinnya itu menyalin, tidak perlu pikiran, tidak perlu uh, eh, dalil mengeluarkan dalil-dalil yang ada istimbat. Sisa nyalin saja apa yang ada. Butuh berapa lama? Sepekan, bahkan lebih. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, masya Allah. Sehari tok. Ini menunjukkan apa? Diberkahi waktu amalan umurnya beliau. Hayyakumullah. Tayyib. Kemudian Ikhwan fiddin Allah wa iyakum. Jadi ini menunjukkan bahwasanya seseorang jadi mereka menjadi ulama dikarenakan pada saat mereka menuntut ilmu mereka memaksimalkan waktunya, semangatnya bukan dari satu sisi saja, semuanya dia kerahkan. Tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwanya karena yang namanya menuntut ilmu beda loh di zaman dulu dengan zaman sekarang yang serba mudah. Dari segi transportasi, makanan beda. Dulu perjuangannya dahsyat. Ilmu susah didapat. Iya. Mahal bahkan. Yang namanya fotokopi sekarang gampang. Nama dapat kitab, dapat ilmu, sisa donat selesai. Zaman dulu susah sekali wahai jamaah harta habis. Di perjalanan bukan kayak sekarang nih. Padang pasir loh. Ba kalau kita sekarang, Masya Allah serba mewah. Naik pesawat, bus, di kiri kanan kalau lapar, singgah di warung makan. Zaman dulu perbekalan. Kalau habis di tengah jalan bagaimana? Padang pasir. Jalan lagi. Jalan dan melintasi beberapa negara. Lintas negara, bukan kota. Ini disebutkan diantaranya Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Perjalanan beliau menuntut ilmu sebelum jadi al hafid al naqid eh, Ahlul Jarh wa Ta'adil. Iya. Dan beliau dengan anaknya. Naam. Ikhwanu fiddin azani Allah Sebentar. Anda mau bertanya nih. Iya, eh, biar hilang ngantuknya semua. Tapi bukan yang yang ada internetnya ya. Anda mau tanya sama tulab yang tidak pegang internet. Karena kalau internet langsung cepat muncul jawabannya. Iya. Siapa namanya Imam Abu Hatim Ar-Razi? Ini kan kunia ya. Kunia. Nama aslinya beliau. Fadl. Tulab, tulab yang tidak pegang HP, yang tidak ada akses untuk internet. Wahid minkum. Tayyib, saya berikan pendekatan. Insya Allah gampang. Paling depan ini. Yang tulab. Beliau ya, namanya sama dengan Imam Syafi'i. ارفع يديك لا طيب ارفع يديك تفضل ما اسمك شوف ارفع ذاتك محمد يلا محمد عاناكم الله محمد آه أنا أظن اسمك محمد اسم محمد ابنه محمد ابنه آه محمد ابنه إدريس ممتاز بارك الله فيك حياكم الله زادك الله علما وطلب العلم طيب نعم beliau محمد ابنه ابن ادريس beliau dalam menuntut ilmu dari usia muda. Iya. Di sini ya uh, eh, Syekh Abdul Qasim bin Muhammad Al-Qasim Imam dan khatib di Masjid An-Nabawi sekarang beliau menghitung perjalanannya beliau ini. Dan ini disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala. Iya, Syiar A'lam An-Nubala tentang hal tersebut perjalanan menuntut ilmunya beliau. Tayib. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya Abu Hatim Ar-Razi, beliau berjalan dengan jalan kaki dalam menuntut ilmu sangat banyak. Dan beliau menghitung perjalanan beliau dengan jalan kaki itu lebih dari 8.280 km yang jalan kaki 8.280 km insyaallah kalau dari Makassar ke uh, Palu berapa? 800-an kilometer. 800. Jadi 10 kali lipatnya Makassar ke Palu. Kalau di sini masing-masing insya Allah bisa tahu. Ini 8 ribuan, jalan kaki. 8.280 km. Kemudian beliau itu setelah itu berhenti menghitung. Iya. Kemudian beliau berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain dengan jalan kaki lagi. Dan jarak dari Jalan kakinya beliau dari satu negeri ke negeri yang lain kalau dihitung kurang lebih itu sekitar 5.585 eh, km. Jadi totalnya berapa? Kalau dihitung keseluruhan totalnya 13.865 km. 13.865 km. Iya. Jadi di sini dikisahkan rihlanya beliau di dalam uh, Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra di jilid 2 halaman 227. Tayyib. Kata beliau, awal sanah خرجت في طلب الحديث أقمت سبع سنين أحسيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف فرسخ ثم تركت العدة بعد ذلك وخرجت من البحرين إلى مصر ماشية وثم إلى الرملة ماشية ثم إلى دمشق ثم أنطاكية ثم إلى الترتس ثم رجعت إلى الحمص ثم منها إلى الرقة ثم ركبت إلى العراق كل هذا وأنا ابن عشرين سنة كتب ليه Di awal tahun saya berangkat untuk menuntut mencari hadis, yaitu menuntut ilmu. Iya. Dan saya melakukan hal tersebut selama tujuh tahun. Dan saya menghitung perjalananku dengan jalan kaki lebih dari seribu farsah. Iya. Lebih dari seribu seribu farsakh. Satu farsah berapa? Satu farsah itu yusawi ثمانو يعادل فاصلة 28 kilometer sekitar 8,28 kilometer kilometer jadi satu farsah berapa 8,28 kilometer iya jadi kalikan saja tadi iya 1000 farsah berarti sekitar 8 ribuan lebih iya tayyib insyaallah Naam ini awal kali menuntut ilmu. Dan belum menghitungnya sekitar seribu farsakh. Tayyib. Enam lebih. Kemudian saya berhenti untuk menghitungnya. Kemudian saya keluar menuntut ilmu dari Bahrain. Nah, kita belajar ke anu nih, peta lagi, peta dunia. Ingat. Keluar dari Bahrain ke Mesir. Bahrain, Saudi di sini, di sini Bahrain. Iya, negara kecil, dekat Qatar. Kemudian dia nyebrang melewati Saudi ke Mesir. Mesir di sebelah sini lagi. Lintas negara ini dilewatin Saudi. Iya. Pesawat terbang enggak ketika itu? Ah, enggak mungkin kan? Jalan kaki. Dan waktu itu bukan kayak sekarang. Padang pasir. Masih dikit orang. Iya, ini perjalanan yang pertama ke Mesir. Kemudian setelah itu ke Romlah. Romlah eh, jalan kaki. Berarti dari Mesir ke Romlah. Romlah itu daerah Filistin. Filistin bagian atasnya lagi. Iya, jalan kaki lagi. Daerah kecil. Iya, Romlah masih ada sampai sekarang Romlah. Kecil, dekat dari Damas. Iya, daerah Filistin ini. Taib. Kemudian summa ila Damas. Setelah dari Romlah ke Damaskus. Damaskus di mana sekarang? Hah? Suria. Iya, Syria. Ada yang orang Indonesia Suria, kalau tulisannya Syria. Iya. Tayyib. Kemudian dari Damaskus summa ila Antakya. Antakya ini dekat-dekat situ di bagian atas. Iya. Dahulunya Turki, sekarang masuk Suria juga. Iya. Kemudian dari Antakya summa ila Turtus. Turtus daerah bawah lagi. Iya. dari bawah. Turtus di sini disebutkan Turki. ya. Kalau yang anak eh, anak lihat semalam itu sudah masuk daerah Suria juga. Iya, karena Turki itu di atasnya Suria. Iya. Kalau arah utara ya di peta. Kemudian kemudian summa raja'tu ila kembali ke Himas. Himas masuk apa? Suria di bawah. Summa minha ila Raqqa, kemudian ke Raqqa. Raqqa itu juga Suria sebelah kanan dianya. Iya. Tayyib. Setelah itu ini jalan kaki semua. Summa raqibtu ilal Iraq. Iya. Lintas negara lagi nih. Kemudian dari eh, apa namanya? Suria ke Irak. Irak sebelah kanannya. Iya, ke Irak lagi. Dan dulu alhamdulillah tidak perlu pakai visa sama paspor. Iya, tapi perjalanan yang sulit. Iya, bukan tembus negaranya, tembus perbatasan. Yang sulit itu perjalanannya. Iya, nantang nyawa. Khair. Kemudian apa? Dari Irak sebenarnya masih ada. Kul hadza ada ibnu 20 sana dan semuanya itu saya lakukan perjalanan lintas negara itu pada saat umurku sekitar 20 tahun. Anak muda ini, anak-anak muda. Semangat. Dan sekarang alhamdulillah muda. Iya, yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tuanya dari segi rezeki, manfaatkan sudah berangkat lintas negara naik pesawat dua hulunya iya teman-teman kami bahkan guru-guru kami ada bahkan tujuannya ke Syekh Mobil sampai lintas negara kerja dulu pergi ke negara sebelum sampai ke sana kerja lagi naik bis iya kerja lagi baru terakhir baru sampai iya dulu apalagi di zaman-zaman yang dulu para ulama tayyib Ikhwana fiddin, Yang terakhir, sebenarnya masih banyak ini. Eh, apalagi kisah-kisah para ulama terdahulu. Eh, silahkan baca di siar Alamin Nubala. Iya. Tentang Al-Imam Muhammad bin Idris. Iya. Abu Hatim Ar-Razi. Dengan anaknya juga. Anaknya. Iya. Bagaimana semangatnya dan laparnya kadang dalam menuntut ilmu. Kemudian disebutkan sini Imam Al-Bukhari. Iya. Sebutkan Imam Al-Bukhari dan yang disebutkan biografinya bisa juga dibaca panjang lebar berapa lembar itu di Syiar Alamin Nubala juga. Iya. Di sini di kalau di sini dalam Tabaqat Asy-Syafi'i ya, Al-Kubra jilid 2 halaman 227. Disebutkan pada saat Imam Al-Bukhari menuntut ilmu, beliau ceritakan sendiri ini. Iya, kata beliau, "Kharajtu ila Adam ibni Abi Iyas, fatakhallafat ay ta'akhkharat 'anni nafaqatihi." حتى جعلت أتناول الحشيش ولا أخبر بذلك احدا فلما كان اليوم الثالث أتاني آت لم أعرفه فناولني سره دنانير وقال أنفك على نفسك ما شاء الله عليك كتب لي saya keluar menuntut ilmu ke ada bulan Abi Iyas dan dan nafkahku itu telat datang kebutuhan sehari-hari itu telat datang iya sehingga mulailah saya itu memakan al-hashish. Apa al-hashish? Al-hashish ma ya bisa minal ushub Beliau makan rumput kering. Makan apa? Rumput kering. Lapar. Dan beliau ini wala ukhbiru bidzalika ahad. Saya tidak mengabarkan seorang pun. Iya. dia menunjukkan apa? Yang namanya orang menuntut ilmu kan bukan bukan sendirian saja. Banyak tapi ifahnya ya dia beliau menjaga diri dari meminta-minta ndak ngabarin ndak ngabarin kalau beliau kelaparan udah uh, terlambat datangin untuk modal saya menuntut ilmu sehari-hari iya karena yang namanya penuntut ilmu masya Allah beda dengan zaman sekarang ya iya zaman modern telepon abi habis nih kirim langsung dulu mau kirim pakai apa Informasinya bagaimana? Jaraknya Pak lintas negara. Bukan dekat ini. Bayangkan coba. Jadi kalau habis tawakal ala Allah. Mau minta sama teman. Malu. Mau ndak mau sudah untuk mempertahankan diri nih. Sudah makan rumput. Imamul Bukhari sekali baru beliau makan rumput untuk bertahan hidup. Iya. Kemudian maka falamma kana yang misalnya hari ketiga, berarti berapa hari nih? Satu hari, dua hari, tiga hari. Ada yang pernah rasakan kalau ini tiga hari kelaparan tidak makan? Ah, cuma minum saja. Beliau sudah merasakan ini pahitnya. Iya. Letihnya namanya menuntut ilmu. Tiga hari kelaparan. Mau minta malu. Padahal makan. Terpaksa makan rumput bukan yang basah, yang kering. Maka ketika di hari ketiga ada seseorang yang datang kata beliau, saya tidak kenal. Tiba-tiba dia memberikan sekantong dinar. Iya, dinar itu dari emas, satu kantong, masya Allah. Saya kalau orang Makassar langsung kaluman yang ini, banyak sekali. Satu kantong apa? Seikat dinar ini, uang emas. Iya. Kemudian apa katanya? Tidak dikenal ini loh. Anfik ala nafsik. Udah nafkahi dirimu untuk menuntut ilmu. Ini menunjukkan wahai jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, seseorang kalau di dalam berinfak terhadap talabul ilm jangan tanggung-tanggung, enggak usah, enggak usah. Nih loh, saya nih. Langsung saja sembunyi-sembunyi kasih. Iya. Atau harus peka ini. Atau ada guru antum kita tidak tahu ada guru yang kadang dia malu sebenarnya. Kehidupan sehariannya Masya Allah. Malu. Tapi mau tidak mau. Iya. Tidak usah ditunggu. Tunggu ada sinyal-sinyal. Enggak. Tanyakan. Mungkin ada rekeningnya sembunyi-sembunyi. Transfer. Kalau tidak mau ketahuan. Lewat orang lain. Yang tidak dikenal. Langsung saja selesai. Iya. Nafkahi dirimu. Karena yang namanya seorang ustadz Kita sekarang penuntut ilmu semua ini di Indonesia. Bukan syekh. Karena penuntut ilmu ada yang kudama, ada yang pertengahan, ada yang masih baru. Sama-sama penuntut ilmu. Iya. Bukan bukan penuntut dunia. Yang habis waktunya mencari dunia. Jadi kolaborasi. Yang mau ber, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudahan habis waktunya. Mencari dunia pundi-pundi. Arahkan ke situ supaya dapat juga pada penuntut penuntut ilmu semuanya semuanya iya barakallahu fiikum Baik, cukup ya insyaallah ini juga ada kisahnya Imam Ahmad juga sampai menggadaikan sendalnya pada saat menuntut ilmu kemudian juga Zakaria Al-Ansari beliau sampai menuntut ilmu itu ngumpulin apa? Kulit-kulit semangka. Langsung kesimpulan saja kulit-kulit semangka dikumpulin di tempat-tempat uh, wudhu dikumpulin itu. Kemudian beliau makan hal tersebut untuk bertahan hidup dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian juga Imam Imam Bukhari juga pernah juga di sini beliau beberapa hari ndak ndak muncul di majelis teman-temannya mencari iya ini pada saat beliau di Basrah teman-temannya mencari kemudian rupanya begitu teman-temannya datang ke Imam Bukhari Imam Bukhari ya, ndak, ndak, ndak buka pintu kenapa karena ndak ada lagi pakaian habis ndak ada pakaian habis semuanya tidak ada yang tersisa maka فجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا في كتابة الحديث iya Kemudian teman-temannya inisiatif berkumpul dan ngumpulin ini patungan ini. Iya, beberapa dirham membelikan beliau Imam Bukhari baju. Iya, Imam Bukhari baju dan uh, diberikan ke Imam bukhari Iya. Dan Imam Thumma dafa'a ma'ana fi kitabatil hadis. Kemudian beliau setelah itu sama-sama eh, menulis hadis, menuntut ilmu. Di dalamnya ini Tarikh Al-Baghdad jilid 2 halaman 322. Taib. Juga ada kisahnya Imam Ahmad, pakaiannya semua dicuri pada saat beliau di Yaman. Kemudian habis pakaiannya, pintu ditutup. Teman-teman yang sama menuntut ilmu nyari beliau. Iya. Maka mereka bertanya, bertanya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad dia mengabarkan kisahnya seperti itu. Iya. Kemudian Imam Ahmad fa'aradu alaihi dhahaban falam yakbalhu. Beliau ditawari nih uh, eh, sekeping emas, tapi Imam Ahmad menolaknya. إيه ولم يأخذ منهم إلا دينار واحدة ليكتب لهم به فكتب لهم بالأجر kemudian beliau ini cuma ngambil satu satu dinar saja kemudian uh, beliau sebagai upah untuk menuliskan hadis kepada kepada mereka iya tayyib ini di dalam al-bidayah wan nihaya jilid 10 halaman 329 ya selesai kesimpulannya jadi setelah ana berikan rujukan insyaallah penuntut ilmu semangat baca kisahnya para ulama. Kalau kita sekarang itu tidak ada apa-apanya dalam menuntut ilmu. Iya, dibanding mereka. Jadi kalau mau dahsyat ilmunya, pertama jaga waktu, manfaatkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cari teman yang saleh. Iya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menuntut ilmu. Iya. Kalau untuk mungkin telat Eh, kirimannya ingat ulama-ulama yang dulu iya di dalam menuntut ilmu sampai kelaparan tiga hari sekalibar Imam Bukhari sekalibar Imam Abu Hatim ar juga sempat kelaparan bahkan ada kisahnya terombang ambing di tengah laut tiga hari sampai beliau pingsan bersama temannya Asy-Syaikh asy iya bisa dibaca semuanya cukup ya jadi uh, semisal dengan ini semua um, para ulama di dalam me, sabarnya menerima masyakkah ya ihtimal fi talabil ilm kesulitan dalam menuntut ilmu sehingga mereka menjadi imam yang besar dan sampai sekarang kita menikmati berbagai macam karangan-karangan yang begitu dahsyat ya kita cukupkan sampai sini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan naktafi hadal qadar سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين